Pak Ustadz saya mau tanya Apa hukumnya seorang istri yang ditinggal pergi suaminya selama 4 tahun Berarti suaminya Bang Toib Selama itu tak ada nafkah lahir batin dan suaminya Apakah sudah jatuh talak kepada istrinya Pak Ustadz Ditinggalkan suaminya seribu tahun Tidak jatuh talak Mana bisa seribu tahun Umur cuma 64 Itu pun kalau tak kena corona Talak baru jatuh kalau diucapkan laki-laki atau diserahkannya ke hakim. Hakim yang menjatuhkan. Makanya ada namanya sirot taklik. Di Medan kalau habis akad ada sirot taklik. Ada. Banyak pula yang tak ingat. Banyak laki-laki tak ingat. Karena habis habis akad itu dia tak disuruh Pak Kua baca sirot taklik pikirannya tak kemana-mana. Asik selfie-selfie aja. Masih ingat lagi bunyi sirat ta'lik Kalau saya tinggalkan selama enam bulan berturut-turut Tidak membelikan nafkah zahir dan batin Mengadu dia ke pengadilan agama Maka hakim menjatuhkan talak satu Oleh sebab itu kalau dia tak mengadu Sampai mati tak jatuh Perempuan mesti mengadu mengadu dia ke pengadilan agama. Begitu prosesnya. Ini pertanyaannya, ditinggalnya 4 tahun, selama itu tak ada nafkah dan batin, apakah jatuh? Talak tak jatuh kalau tidak tak mengadu. Maka perempuan mesti punya keberanian untuk mengadukan si Fir'aun yang tak balik-balik 4 tahun. Apakah boleh dia menikah lagi, menikah lagi dengan laki-laki lain? Lakinya tak balik 4 tahun. Lalu diam-diam nikah dia sama laki-laki lain. Berarti dia sudah poliandri. Banyak bini poligami. Banyak laki poliandri. Banyak tempat berobat poliklinik. Banyak suara poliponik. Dulu handphone poliponik. Masih ingat lagi? Besar-besar handphone bisa melempar anjing. Nah, oleh sebab itu makanya kalau dia mau selesai, dia pergi ke pengadilan agama, pengadilan agama menjatuhkan, habis iddah tiga bulan, barulah dia bisa nikah lagi dengan suami yang ba yang baru. Jangan diam diam diam diam diam diam diam, tiba-tiba nikah dia lagi, bermasalah. Begitu nikah dia hari ini, balik yang empat tahun itu. Kawat, bersimbah darah. Apabila dia menikah lagi dengan laki lain, sahkah pernikahannya? Tidak sah, karena dia masih dalam ikatan dengan suami yang pertama. Mohon jawabannya Pak Ustaz. Udah aku jawab udah.